Akibatnya mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Atau paling tidak seperti Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka sesuai dengan ancaman. Sebaliknya Murji'ah malah menyatakan tidak mempengaruhi iman sama sekali. Dosa sebesar apapun la yadurru ma'al iman tidak akan mengganggu keimanan. Maka selanjutnya kata Abu Ja'far al tahawi rahimahullah sahibul matan wa narju lil muhsinin min al mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahum al jannah bi rahmatih wa la na'man 'alayhim wa la nashhad lahum bil jannah ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم Adapun kita ahli sunnah kata Abu Ja'far Tahawi dan juga kata para ulama ahli sunnah secara keseluruhan bahwa kami tidak menganggap seperti Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa seorang yang berbuat dosa kekal dalam neraka selama-lamanya Tetapi tidak mengatakan pula seperti ucapan murjiah bahwa dosa tidak mempengaruhi iman sedikit pun. Tetapi kami menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat ihsan dari kalangan mukminin maka kami mengharapkan Allah memaafkan mereka, mengampuni mereka dan masukkan mereka ke dalam surga berahmati dengan rahmatnya. Tetapi kami la alaihim tidak merasa aman atas mereka. Artinya bahwa ahli sunnah berkeyakinan orang-orang yang mukmin, orang yang muhsin, kadang-kadang mereka memiliki kesalahan dan kekeliruan. Kami berharap semoga diampuni dosa mereka, dimaafkan dosa mereka. Dan kami mengharapkan agar mereka mendapatkan dari Allah surga karena imannya, karena ihsannya. Tetapi lana aman alaihim tetapi kami tetap tidak merasa aman. Mengkhawatirkan mereka. Barangkali mereka diadab karena dosa-dosanya tadi. Ini mana lana aman alaihim. Berharap semoga mereka dimaafkan. Berharap mereka semoga diampuni. Tetapi kita tidak merasa aman. Jangan-jangan mereka diadab karena dosa-dosa mereka. Wala nashhad lahum bil jannah dan kita tidak mempersaksikan mereka dengan surga secara pasti tidak mempersaksikan mereka dengan jannah ketika hidupnya artinya ketika mereka masih hidup dia orang muslim mukmin masya Allah ahli salah ahli saum berakhlak yang tajibah memiliki akhlak yang baik Apakah boleh kita mempersaksikan, mempersaksikan bahwa dia ahli surga? Ahli jannah? Kata Imam Abu Ja'far Tahawi Ya, tidak. Kita tidak mempersaksikan mereka dengan surga. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Wal a'mal bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya nanti. Ya. Sehingga beliau nanti pensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam bab bab di belakang nanti akan menyatakan bahwa Asyahadatu bid'ah syahadah, persaksian dengan surga dan neraka itu bid'ah. ini ketika mereka masih hidup. Ya. Selama mereka masih hidup, bahwa hati-hati mereka di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Baina asba'in min asabi'ir rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Sehingga walaupun dia Masya Allah soleh sesoleh solehnya. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya nanti. Kalaupun dia sekafir-kafirnya. Kita nggak tahu bagaimana matinya nanti. Barangkali dia kemudian masuk Islam. Allah alam. Ya. Sehingga tidak dipersaksikan mereka dengan surga orang-orang yang beriman tadi ketika masih hidupnya tetapi kita berharap semoga kesalahannya, kekeliruannya diampuni dan semoga dia masuk dalam surga hanya berupa harapan. Sebaliknya, wa nastaghfir limustiihim. Ada pun orang-orang yang pendosa pada orang beriman, ya, yang muslim, orang yang baik. Ya. Orang yang baik bukan tidak punya kesalahan kan, mungkin punya kesalahannya. Maka kita doakan mudah-mudahan kesalahannya diampuni. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuk ke dalam surga. Tetapi kita masih tetap tidak merasa aman. Kenapa? Karena masih saja mereka terancam dengan sesuatu yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan. Walaupun dominannya kebaikan. Sebaliknya kalau musiihim kita melihat orang jeleknya, pendosanya yang selalu berbuat dosa, fasik, naudzubillah, tapi dia masih punya iman. Muslim, mukmin, Bagaimana? Nastaghfir limusiihim. Kita memintakan ampun untuk mereka orang-orang yang musi, orang-orang yang pendosa-pendosa tadi. Ketika dia mati, kita harapkan semoga diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena masih memiliki iman. Maka kita masih boleh menyolatkan jenazahnya, masih boleh mengucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah ampunilah dia maafkanlah dia rahmatilah dia maafkanlah kita memintakan ampun untuk orang-orang jelek mereka wa nakhafu alaihim dan kita mengkhawatirkan mereka mendoakan mudah-mudahan diampuni tapi hati memiliki kekhawatiran Nakhaf alaihim maknanya kita takut. Jangan-jangan orang ini akan diazab. Kita khawatir. Jangan-jangan orang ini akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya, karena kefasikannya. Wala Tetapi jangan membuat putus asa mereka yang masih hidup. Jangan membuat putus asa mereka yang masih hidup. Artinya ketika mereka dalam keadaan berdosa dengan sekian dosa besar. Yang kita melihatnya jijik. Jangan bikin putus asa. Jangan kamu gak akan diampuni. Kamu gak akan dimaafkan. Kamu akan. Ini namanya nuqamnukhum. Bikin mereka kuno, Jangan. Ajak mereka untuk minta ampun, untuk bertobat. Agar berhenti dari dosa-dosanya. Demikian dalam matanya sepintas. Kita sekarang baca syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala wa 'alal mu'min an ya'taqid hadha alladhi qalahu asy-syekh. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi atas setiap mukmin untuk meyakini apa yang diucapkan oleh Syekh di atas. Meyakini apa yang diucapkan oleh Syekh Abu Ja'far Tahawi dalam matan tadi. Fi haqqi nafsihi wa hak haqqi ghairihi pada hak dia ataupun hak orang lain. Yani kita harapkan orang yang baik mudah-mudahan diampuni dosanya, kesalahannya dimasukkan dalam surga. Terhadap orang yang jelek, walaupun kita mengkhawatirkan mereka, jangan-jangan mereka akan diazab, jangan-jangan mereka masuk neraka, tapi tetap kita memintakan ampun dan jangan bikin putus asa mereka, ajak untuk taubat, untuk kembali. Ini hak mereka. Allah katakan ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahzura ulaiika mereka itu alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila mereka mereka yang diseru sedang menyeru dan mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang mereka mereka yang menyembah orang soleh, yang menyembah para nabi, yang menyembah para malaikat, yang disembahnya orang soleh, para nabi, para malaikat, yang semuanya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihim wasilah orang-orang yang mereka seru sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab? Mana yang lebih dekat? Ini menyembah orang soleh, orang soleh ini sedang mencari jalan kepada Allah. Ayyuhum aqrab? Wa yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah dan takut terhadap azabnya. Inna azab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah azab yang dihindari, yang sangat dihindari. Ayat ini berbicara tentang ibadah. Bahwa ibadah memiliki tiga unsur. Memiliki tiga unsur. Cinta, harap, dan khawatir. Cinta, khawatir, rasa takut, waraja, rasa harap. Mana kalimat cinta dalam ayat ini? Walaupun tidak tersebut kalimat cinta tapi tersebut kalimat yabtauna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan lainnya menyatakan bahwa mencari jalan kepada Allah itu tanda cinta. Orang yang cinta pasti akan mencari jalan untuk mendekati. Seorang yang cinta pada Allah pasti akan yattaquna ila rabbihim, pasti akan mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena cinta, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dengan jelas wa yarjuna rahmatahu. Mengharapkan rahmat Allah. Ini rasa harap. Tadi rasa cinta, sekarang rasa harap. Wa yakhafuna adabah dan takut terhadap adabnya. Ini rasa takut. Berarti ibadah memiliki tiga unsur ini rasa cinta rasa takut dan rasa harap kembali kepada macan kembali kepada pembahasan kita tadi bahwasanya kata musannif Abu Ja'far Tahayyur rahimahullah bahwa kita berharap mengharapkan untuk orang-orang yang muhsin ampunan mangzorah rahmat berbahan dimaafkan berharap untuk dimasukkan dalam surga birahmatihi dengan rahmatnya tapi kita merasa takut, khawatir. Ini rasa takutnya. Jangan-jangan mereka diadab karena dosa-dosanya. Ya. Baik. Itu terhadap orang lain. Sedangkan dalam ayat ini terhadap diri kita sendiri. Bahwa kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan diberi rahmat. Tetapi kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita diadab. Iya kan? Maka rasa takut dengan rasa harap selalu ada. Fi haqqina wa fi haqqi ghairina. Untuk hak kita dan hak orang lain kita. Hak kita dan hak orang lain. Kita memiliki rasa harap mudah-mudahan dimasuk ke dalam surga. Tapi kita merasa khawatir, takut jangan-jangan saya masuk neraka. Demikian pula terhadap orang lain. Kita berharap semoga mereka masuk jannah. Tapi kita juga khawatir jangan-jangan mereka diazab karena dosa-dosanya. Maka dua unsur penting tadi bersama cinta selalu mengiringi. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman dalam ayat lain. Fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian mukmin. Terkandung dalam ayat ini rasa takut. Takut terhadap azab. Kata Allah, jangan takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Takutlah kepada Allah kalau kalian benar-benar mukmin, kalau kalian benar-benar beriman, maka rasa takut harus ada. Wa iyaya farhabun. Dalam ayat lain Allah sering sebutkan dengan kalimat wa iyaya farhabun dan kepadakulah hendaklah kalian takut. Farhabun mana juga sama dengan takhafun. Atau wa iyaya fattaqun dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Apa takwa? Sama. Takwa itu artinya mengambil wiqayah min adabillah dari kata ittiqa mengambil perlindungan dari adab Allah artinya terkandung dalam makna takwa adalah rasa takut jangan sampai terjerumus dalam adab Allah maka mengambil kaya mengambil perlindungan dari adab Allah dan gak ada perlindungan lain selain mentaati perintah Allah gak ada perlindungan lain selain kepada Allah SWT itu mana takwa Fala takhshawhum wakhshawun. Dalam ayat lain disebutkan fala takhshawun, fala takhshawhum. Jangan takut pada mereka. Wakhshawni dan takutlah kepada aku kata Allah. Allah sebutkan rasa takut dengan kalimat khawf, dengan kalimat rahmat. dan dengan kalimat takwa dan dengan kalimat khasyah yang semuanya bermakna takut. Wa madaha ahlil khawf. dan Allah puji orang-orang yang memiliki rasa takut dengan kalimat innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka. Sesungguhnya orang-orang yang dengan rasa takut kepada Rabb mereka, mereka menghindari itu mereka merasa takut. Waladina dan orang-orang yang terhadap Rabb mereka atau ayat-ayat Rabb mereka mereka beriman. Beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Sampai pada akhir ayatnya atau akhir ayat berikutnya ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun mereka lah orang-orang yang bersegera ke dalam kebaikan-kebaikan ini dalam jannah, dalam surga wa hum laha sabiqun dan mereka sabiqun orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga siapa Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Itu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Mereka yang dikatakan yusari'una ilal khairat, bersegera ke dalam surga dan mereka termasuk pemenangnya yang lebih dulu masuk dalam jannah. Wa fil musnad wa Tirmidzi dalam Musnad dan juga dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Qultu ya Rasulullah Kata Aisyah, aku katakan wahai Rasulullah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka-mereka yang memberikan apa yang mereka dapat dari Allah dalam keadaan qulubuhum wajilatun. Hati-hati mereka merasa takut. Huwa alladhi yazni wa yashrabul khamr wa yasriq. Kata Aisyah, apa yang dimaksud? Adalah orang yang minum khamr, berzina, mencuri, Lihat ayatnya. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka punya, dan hati mereka takut. Ditanya oleh Aisyah, apakah yang dimaksud mereka takut itu? Takut karena mereka berdosa, karena berzina, karena mencuri? Qala la, ya Aisyah. La ya siddiq Tidak wahai ibnat siddiq Walakinnahu rajul Yasumu wa yusalli wa yatasaddaq Wa yakhuf an la yakbal minhu Tidak yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah seorang yang berpuasa, sholat, beribadah, bersedekah, tetapi dia khawatir, takut, jangan-jangan nggak diterima. Layak wal minum, khawatir tidak diterima. Hadis disebutkan dalam mutnasi di sini baik. Ya. Dikeluarkan oleh dan Bumaja dan juga Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Hakim dan lain-lainnya. Dan hadisnya dimasukkan oleh Syekh Mukbil dengan atau dalam kitab hadis muallaqah, hadis-hadis muallaq. Ya. Rawi-rawinya rijal sahih bahwa munqati' tetapi sanadnya terputus. Ya. Muallaq. Ya. Nah, Nah, kita lanjutkan. عن الحسن البصري رحمه الله <coughs> اعملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وغشة والمنافق جمع إساءة, إساءة وأمنا قال الحسن البصري رحمه الله sebagaimana dinukil riwayatnya dalam keadaan sahih riwayat Ibnu Jirin dengan sanad yang sahih semua rawi-rawinya thiqah kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beramalah kalian wallahi dengan ketaatan-ketaatan dan bersungguh-sungguhnya di dalamnya bersungguh-sungguhnya di dalamnya wa khafu an turadda alaihim dan hendaklah takut jangan sampai tertolak Innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyatan. Sesungguhnya seorang mukmin mengumpulkan dua perkara. Ihsan, ketaatan, kebaikan, wa khasyatan dan rasa takut. Taat tapi takut. Ini mukmin. Sebaliknya munafik jama'a sayyi'ain, mengumpulkan dua perkara isaatan wa amnan. Kejelekan dengan ketenangan. Lihat <laughs> ya, azakumullah berbedanya 180 derajat antara seorang mukmin dan seorang munafik. Ya. Mukmin dalam keadaan taat, taat, taat, tapi selalu khawatir, selalu takut pada Allah Taala. Takut tidak diterima, takut dia masih berbuat demikian, takut tidak sempurna, takut masih banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya. Sebaliknya, Orang munafik jama ihsanan wa amna. Mengumpulkan ihsanan, mengumpulkan isaatan, kejelekan-kejelekan. Perbuat dosa, dosa, dosa, dosa. Tetapi bersamanya diiringi rasa aman. Tenang aja. Pasti Allah akan ampuni. Ketenangan dengan dosa. Terkumpul dalam seorang munafik. Ketenangan dan dosa. Berbuat dosa tapi tenang merasa aman, merasa yakin akan diampuni. Ini munafik. Adapun seorang mukmin sebaliknya. Mengumpulkan kebaikan-kebaikan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tetapi selalu diri rasa takut, rasa takut, rasa takut. Kalau rasa takut diukur dengan dosa-dosanya, maka sepantasnya kita lebih takut daripada para sahabat. Kan begitu. Para sahabat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semangat puasa, semangat jihad fisabilillah, semangat bersedekah, semangat berjuang fisabilillah. Tetapi mereka justru orang-orang yang asyadda khaufan minna. Mereka lebih takut daripada kita. Mereka khawatir, mereka takut, mereka gelisah, mereka menangis. Khamilin Azzaqum menunjukkan bahwa mereka adalah mukmin. Ya. Beramal dengan amalan sempurna, Masya Allah berjuang, beramal, beribadah, salat, puasa, tetapi bersama dengan itu mereka takut pada Allah SWT. Tetapi orang-orang munafik, naudzubillah, isinya dosa, dosa, dosa, tapi merasa aman, merasa tenang. Naudzubillah minan nifaq. Waqad qala ta'ala dan juga Allah berfirman dalam ayat lain tentang masalah khauf. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في fi sabilillah أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم kata Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka orang-orang yang dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati mereka amal Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum nimbi bihadiyat ta'at. Lihat. Harapan mereka kepada Allah. Mengiringi ibadah mereka. Amanu. Hajaru. Wajahadu. Ibadah-ibadah besar. Iman. Hijrah. Jihad. Fisabilillah. Tetapi Allah SWT menyatakan bahwa mereka berharap. Wajar. Wajar. Mereka berharap rahmat Allah dengan ibadah-ibadah. Tetapi munafikin berharap akan diampuni. Tetapi mereka dalam keadaan bermaksiat, berdosa, berdosa, berdosa. Fata'amal kaifa ja'ala raja'ahum ma'a ityanihim bihadhihi ta'at. Lihatlah bagaimana mereka berharap dengan harapan-harapan tetapi bersama ityanihim taat dengan mendatangkan ketaatan-ketaatan. Farraja'u innama yakunu ma'al isyani bil asbab. Maka yang namanya raja, yang namanya harapan adalah dengan menjalani sebab-sebabnya. Orang yang berharap pasti akan menjalani sebab-sebabnya. Iqtabatha hikmah. Dan itu yang dituntut oleh hikmah. Kalau seorang berharap sesuatu tapi nggak berupaya, maka kita bisa berkata orang itu dusta. Kamu berdusta. Udah dari mana tahunya dusta? Emang kau tahu dalam hati saya, saya berharap atau nggak berharap? Saya nggak tahu apa yang dalam hatimu. Tetapi saya tahu dari bukti-bukti orang berharap dan bukti-bukti orang yang tidak berharap. Saya berharap yang ingin mendapatkan eh, harta itu. Berdagang enggak, berjuang enggak, eh, berupaya enggak, duduk manis di rumahnya. Eh, apakah dia berharap? Tidak, kamu nggak berharap. Bisa berharap sungguh. Kalau berharap pasti kamu usaha. Itu namanya berharap. Demikian pula kalau berharap rahmat Allah. Saya berharap rahmat Allah, saya berharap rahmat Allah, saya berharap rahmat Allah. Bisa kamu. Misalnya bisa dari mana? Kamu tahu hati saya. Saya berharap sangat. He. Mana buktinya? Gak Nggak berupaya untuk taat pada Allah. Nggak berupaya untuk puasa, zakat, ibadah. He. Mana upayanya? Mana usahanya? Disebutkan di sini innama yakunu ma'al isyani bil asbab yang namanya raja yang namanya harapan adalah dengan mendatangkan sebab-sebab allati tabatha hikmatullah taala. Tentu yang namanya harapan harus diiringi sebab-sebab yang memang sudah merupakan konsekuensi dari hikmat Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Syara'ahu wa qaddarahu. Yani yang sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Atau iqtadatha hikmatullahi ta'ala syara'uhu wa qadruhu wa thawabuhu wa karamatuh apakah syariatnya takdirnya pahalanya dan kemuliaannya walau anna rajulan lahu ardun yu'mal an ya'uda alaihi min maghalliha kalau ada seseorang yang berharap untuk tanahnya memberikan hasil maghallaha atau maghalliha maknanya hasilnya. Dia punya tanah dan berharap semoga tanahnya itu memberikan hasil. Mayan fa'u apa bermanfaat buat dia. Tetapi tanahnya ahmalaha dia abaikan. Walam yahrusha tidak digarap. Walam yubazirha ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من من حرث وزرع وتعهد الأرض tapi berharap untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut seperti hasil yang didapatkan oleh mereka mereka yang menggarapnya, yang bercocok tanam di dalamnya, yang menjaga tanahnya. Bagaimana kira-kira orang ini? Dia punya tanah. Saya berharap tanah ini menghasilkan dan saya mendapatkan hasil yang bermanfaat. tapi diabaikan. Dibiarkan. Yang tumbuh adalah alang ilalang, rumput setinggi tinggi masya Allah. Adapun mereka-mereka yang lain yang punya tanah menggarapnya, bercocok tanam di dalamnya sehingga menghasilkan sekian banyak. Orang ini ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tapi nggak berupaya. Kira-kira apa kata manusia? la'addahun nas min asfahis sufaha niscaya manusia akan menganggap orang itu adalah asfah as-sufaha sebodoh-bodoh orang bodoh kamu berharap tanahnya menghasilkan iya tapi kamu nggak menggarap nggak berusaha enggak ada safih safihun min as-sufaha bahkan dikatakan asfah as-sufaha sesafih-safih orang yang safih وكذا لو رجع وحسن ظنه أن يجيئه walas min ghairi jima demikian pula sama dengan orang yang menduga berharap ingin mendapatkan anak tanpa menikah atau menikah tanpa kumpul tanpa jima terus ingin mengharapkan anak maka sama akan dikatakan asfahis sufaha sesafih safih orang yang safih atau yasiru a'lam ahli zamanihi min ghairi talab al-ilm atau dia berharap ingin menjadi alim ahli zamanih orang yang paling alim di negerinya saya ingin menjadi orang yang paling alim di negeri saya min ghairi talabil ilmu tanpa mencari ilmu wa hirsin tam tanpa bersungguh-sungguh mencari ilmu wa amsalu dzalik dan yang sejenisnya akan dijuluki dengan asfahis sufaha sebodoh-bodoh yang bodoh atau sebodoh-bodoh orang yang bodoh wa amsalu dzalik dan yang semisal dengan itu sama fakadzalika man hasuna ظنوه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه sama Fakadhalika demikian pula orang yang berbaik sangka kuat harapannya, ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dalam na'imil muqim, kenikmatan yang kekal dalam surga, tapi min ghairi ta'atin wala taqarrub tanpa ketaatan, tanpa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya tanpa mentaati perintah-perintahnya tanpa menjauhi larangan-larangannya kemudian dia berharap mudah-mudahan saya menjadi orang yang paling diampuni mudah-mudahan saya menjadi orang yang paling tinggi derajat di dalam surga mudah-mudahan saya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhoannya tanpa berupaya untuk taat pada Allah tanpa berupaya untuk menghindari dosa-dosa, tanpa berupaya untuk terkandung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sama dengan yang tadi, asfahis subaha sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Wa mimma yanbaghi an yu'lam. Dan apa yang sepantasnya untuk diketahui, anna man raja syai'an maraja raja'u umuran. Yang perlu diketahui bahwa siapa yang berharap sesuatu, maka konsekuensinya harus mengadakan beberapa perkara. Orang yang berharap sesuatu istalzama raja umuran maka harapannya memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi-konsekuensinya? Yang pertama mahabbatu mayarju menyukai apa yang diharapkannya. Dia berharap sesuatu, otomatis dia suka dengan sesuatu itu. Iya kan? Kalau nggak suka, bagaimana? Mungkin akan berharap. Dia berharap pasti karena suka. Jadi pertama ada kesukaan. Kedua, khawfu min Khawatir jangan sampai hilang. Jangan sampai nggak dapat. Kalau orang berharap pasti begitu. Saya ingin dapat dan jangan sampai meleset. Asalis yang ketiga sa'yuhu upaya usaha untuk mendapatkan. Kalau tidak demikian berarti dia tidak berharap. Orang yang berharap pasti memiliki tiga perkara ini. Pertama, suka dengan apa yang diharapkannya. Kalau nggak suka, ya percuma. Dia mengatakan berharap juga kita akan katakan dusta. Nggak seneng gue berharap. Kamu seneng apa enggak? Enggak, tapi saya berharap. Ya mungkin. Kalau kamu berharap, berarti kamu senang. Kalau nggak senang, nggak akan berharap ada santri yang dikatakan kamu mau jadi pinter mau mau jadi alim mau berharap berharap tapi ketika serupa belajar nggak mau serupa hafal nggak mau senangnya main panggil lagi kamu ini senang apa nggak jadi alim senang bener jangan ini nggak senang Ternyata dikorek-korek-korek-korek memang dia tidak suka. eh, jadi alim. Pengennya jadi orang-orang yang ahli dunia. Alhamdulillah eh. Karena saya dipaksa sama orang tua. Oh, jadi kamu tidak suka? Tak suka, saya itu sudah berencana ingin dapatkan titel ini, titel itu. Tapi orang tua saya memaksa ke pondok. Ini yang sulit yang kayak gini. Karena dia tidak punya kemauan. Pertama harus punya kemauan dan keinginan bahwa dia suka dengan apa yang diharapkan. Saya ingin jadi alim, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin terbimbing dengan Allah wa kalau Rasul, saya ingin selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti dari azab Allah, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab Allah. Kalau dia ingin betul-betul, maka dia akan menjalani jalannya, akan berupaya untuk mendapatkannya, akan rajin dalam belajarnya. Demikian pula semua harapan mesti akan ada tiga unsur ini. Pertama, suka dengan apa yang diharapkannya. Kedua, takut jangan sampai nggak dapat. Wah, jangan sampai saya nggak dapat. Saya harus dapat. Yang ketiga, sa'yuhu berupaya fi tahsilihi bihasbil imkan sesuai dengan kemampuan. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dalik adapun harapan-harapan yang tidak diiringi sedikit pun dari tiga perkara tadi Fahuwa min babil amani. Maka itu hanya angan-angan. Lihat. Harapan yang tidak diiringi dengan tidak unsur tadi, tidak diiringi dengan kesukaan, tidak diiringi dengan rasa khawatir, tidak diiringi dengan usaha, maka ini hanya amani. Warrajau syai, wal amani syai'un akhar. Berharap itu sesuatu, angan-angan sesuatu yang lain. Berbeda jauh. Kalau ada orang duduk berpangku tangan sambil ngelamun, tunai kiranya kalau aku punya sayap, apa itu? Berharap? Ya. Bukan berharap. Dia sendiri sadar bahwa dia nggak mungkin punya sayap. Ya. Nggak punya dia. Dalam hatinya harapan tidak ada. Ya. Itu bukan harapan. Angan-angan. Dan angan-angan kosong adalah apa yang digambarkan oleh iblis setan kepada anak buahnya. Angan-angan kosong. Sudah kita puas-puaskan diri dengan dosa-dosa ini, nanti akan diampuni. Apa itu? Harapan akan diampuni? Bukan harapan. <laughs> Kenapa? Dia bergelimang dosa, bahkan memuaskan hawa nafsunya dengan berbagai macam kemaksiatan. Nanti juga akan diampuni. Ini amani, ini hanya angan-angan. Wal amani syai'un akhar. Adapun harapan sesuatu, sedangkan angan-angan itu sesuatu yang lain. Fakul rajin khaif. Maka semua yang berharap pasti memiliki rasa takut. Wasair ala tariq idza khafa asra as-sayr. Dan orang yang sedang berjalan dalam satu jalan menuju tempat yang dia sukai, menuju tempat yang dia harapkan, menuju tempat yang dia inginkan. Kalau dia khawatir, takut, nggak dapat, apa dikerjakan? Asra asyir. Iya, Pak, iya. Ya. Ada pilihan lain kecuali ya. Orang yang dalam keadaan berjalan dalam satu jalan, perjalanan, ingin mendapatkan sesuatu di sana yang dia sukai. Iya. Dapat nggak ini? Dapat nggak? Dapat nggak? Kira-kira apa yang dilakukan oleh dia? santai-santai atau bersegera? Akan bersegera. Enggak mungkin santai-santai, apalagi istirahat berlama-lama, enggak ada. Mereka akan berupaya untuk segera sampai kepada apa yang diharapkan. Ini disebutkan oleh beliau dengan kalimat wasair ala tariq ida khafa asra asair makhafat al fawad seorang yang berjalan dalam satu jalan menuju tempat yang dia sukai yang dia ingini kalau khafa, kalau takut, khawatir, tidak berhasil, asra asir Dia akan bersegera dan mempercepat perjalanannya. Makhafatal fawat, khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Ini jam berapa ini? Segera. Cepat. Digas lagi. Kasih bensin. Tambah bensin lagi. Mereka kalau bilang gas, bilangnya bensin. Percepat lagi atau benzin. Qanabdina'azakumullah. Sampai berhasil. Sehingga orang-orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau untuk kaum mukminin, pasti mereka akan berupaya dengan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba kata Allah. Atau ayat Allah fastabiqul khairat, berlomba lomba dengan kebaikan. Atau ayat Allah wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kalian berlomba-lomba menuju Rabbmu. Ila maghfiratin menuju ampunan dari Allah Taala. Semuanya disuruh berlomba-lomba, berlomba-lomba, bersegera, bersegera, bersegera. Karena memang seorang yang senang, suka, berharap, pasti akan bersegera. Kalau tidak bersegera berarti tidak berharap. Berarti dia kurang berharap lebih sopannya begitu. Ya. Sangat kecil, sangat tipis harapannya. Dapat ya syukur, nggak ya nggak apa-apa.